إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد شاء الله كتاب كان مولاي كجيان كتاب الوجيز karya Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz <clears throat> Sebuah kitab yang mujaz yang sangat ringkas mencakup keseluruhan bab-bab fiqih dimulai dari kitab al tahar dan yang lebih penting adalah fikih ibadah. Fikhul ibadah. Karena fikih ibadah itu dilakukan oleh setiap muslim. Jadi siapapun dari muslim maka wajib baginya untuk menyentuh kitab yang berbicara tentang fikih ibadah. Dimulai dari kitab Al-Taharah. Karena Al-Taharah adalah asas dari solat. Ataupun syarat sahnya solat. Dan para ulama memulai kitab al taharah sebelum kitab As-Salah dalam kitab-kitab fikih mereka. Dikarenakan sesuatu yang menjadi syarat atas sesuatu yang lain itu lebih dikedepankan. Fasyart muqaddamun ala al-masyrut. Ketika Anda ingin membeli sesuatu, yang lebih difikirkan terlebih dahulu adalah syarat dalam membeli sesuatu tersebut. Yaitu dengan uang. Oleh karena itu, yang harus difikirkan terlebih dahulu adalah bagaimana mendapatkan uang tersebut. Sehingga setelah mendapatkan uang dan merasa cukup dengannya untuk membeli, maka barulah ia memulai untuk membelinya. Begitu juga dengan amalan. Sebelum seseorang beramal, maka ia harus mencari ilmu dan pengetahuan tentang amalan yang akan dilakukannya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya menerangkan satu bab Al-ilm qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum al-qaul berbicara dan al-amal beramal. Dari situ kita dapatkan faedah. Faedah bahwasanya ilmu lebih didahulukan daripada perkataan dan perbuatan. Karena syarat diterimanya perkataan dan perbuatan adalah dengan ilmu. Jika seseorang berbicara tanpa sesuatu atau tanpa dasar pengetahuan, maka pembicaraannya atau perkataannya akan ditolak mentah-mentah. Dan kita memaklumi hal seperti ini. Jika jika kita melihat seseorang berbicara tidak jelas, ia berbicara semaunya, ia tidak berbicara atas dasar pengetahuan ataupun ilmu. Maka kita menolak. Sebagaimana seorang wartawan jika ia memberikan kabar kepada kita dan wartawan tersebut tidak memiliki pengetahuan akan kabar tersebut dan ia sekedar memberi kabar maka tentu kita tidak langsung bisa menerimanya juga dengan perbuatan seseorang bersedekah. Namun ia sebelumnya atau mendapatkan harta untuk menyedekahkan itu hartanya didapat dari colongan, curian atau korupsi. Maka ini merupakan kejahilan yang sangat nyata. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala yang telah ditegaskan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha baik dan tidak menerima apapun dari amalan, tidak menerima apapun dari sesuatu, melainkan sesuatu itu harus thayyib, harus baik. Baik secara syariat, bukan baik secara akal manusia semata. Berangkat dari sini, sesungguhnya amalan yang baik itu adalah amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau amalan yang tidak melanggar Al-Quran dan As-Sunnah dan dari mana kita mengetahui amalan tersebut tidak melanggar atau sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan ilmu oleh karena itu bertepatan dengan kaidah al-ilmu qabla al-qawli wal amal ilmu dulu sebelum berbuat dan berucap Adapun yang terjadi di zaman sekarang banyak sekali dari orang ataupun da'i mereka berucap atau mengucapkan sesuatu atau memberi kaedah kepada orang lain atau mengucapkan sesuatu yang bijak namun tidak didasari dengan ilmu ataupun pengalaman. Dan tidak heran jika kemudian kita mendapatkan kerusakan dari kalimat yang dia ucapkan. Begitu juga dengan amalan dan ritual-ritual ibadah. betul banyak orang yang berkreasi kreatif dalam beribadah. Padahal ibadah itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang tersebut justru mensyariatkan pada diri mereka memberi syariat baru, menciptakan dan mengkreasi syariat baru, yaitu ibadah-ibadah baru. Yang mana kemudian mereka mengubur hidup-hidup syariat Islam dan sunnah Nabi yang sudah jelas tertera di dalam kitab-kitab sahih kitab-kitab hadis. Mereka kubur hidup-hidup, tidak mereka pandang lagi dan kemudian mereka menumbuhkan tumbuhan yang baru yaitu ibadah-ibadah yang telah mereka ciptakan sendiri. Di sini adalah sebuah bentuk ini adalah sebuah bentuk kejahilan. Kebodohan yang jika dibiarkan terus-menerus dan tidak ada yang mengingatkannya, maka kelak akan menjadi sebuah akar. Akar yang busuk. Dan kita ketahui jika sebuah akar menciptakan pohon atau sebuah akar jika ia sudah cacat, maka jangan salahkan siapa-siapa jika cabangnya juga akan menjadi cacat. Dan di sini kita belajar kitab As-Saum. Tidak lain tidak bukan hanyalah karena kita ingin mencari ilmu, mendapatkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Karena tidak mungkin seseorang hanya sebatas membaca buku dan membaca kitab, sementara ia tidak pernah mendengar seseorang yang lebih berilmu darinya berbicara tentang pembahasan yang ia inginkan untuk membahasnya. Dan kitab As-Sawm bertepatan dengan bulan Ramadan yang segera akan datang kita mempersiapkan semenjak sekarang perbekalan ilmu untuk berpuasa. Karena sungguh bijak bagi seorang muslim untuk membekali dirinya sebelum mencapai tujuan atau sebelum rehlah dan bepergian. Jika kita bepergian ke suatu tempat, entah itu atas nama rehlah semata, ataupun untuk hal-hal lainnya. Hmm. <clears throat> Kita mulai dari kitab puasa. Syekh Abdul Azim Al-Badawi memulai kitab ini dari hukum puasa. Wa hukmuhu saum Ramadan ruknun min arkanil Islam wa fardun min faraidih. Saum Ramadan puasa Ramadan adalah sebuah rukun dari rukun-rukun Islam. Wa fardun min faraidih dan sebuah kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan atas seorang muslim, tiap-tiap muslim. Jadi hukum puasa yang saya maksud adalah hukum puasa Ramadan adalah wajib aini, yaitu fardu ain. Wajib atas setiap muslim yang sudah baligh berakal dan tidak dalam kondisi berhalangan seperti sedang safar atau sedang sakit yang mana penyakitnya itu dapat menyebabkan sesuatu yang lebih buruk lagi dampaknya atau dalam keadaan haid dan nifas.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 mempercayai keberadaan Allah Subhanahu wa taala juga mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh anbiya dan para mursalin serta mengimani segala rukun iman dan segala yang wajib diimani. Kutiba alaikumus siyam diwajibkan atas kalian untuk melakukan hmm, untuk melakukan perbuatan siam atau diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, okay, akan kita bacakan kemudian. Tafsir dari Ibnu Katsir Al-Allamah Ibnu Katsir rahimahullahu taala يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه من من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام Allah Subhanahu wa taala berkata dan menyeru kaum mukminin dari umat ini dan memerintahkan mereka untuk berpuasa. Beliau berkata al-mu'minin min hadhihi al-ummah yaitu kaum mukminin dari umat ini yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebelum keberadaan atau sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi, sesungguhnya telah ada kaum mukminin sebelumnya yaitu kaum mukminin yang mereka beriman dan mengikuti petunjuk nabi-nabi yang telah Allah utus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa. Sekarang apa arti dari as-saum atau as-siyam? Artinya secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsak adalah menahan diri. Al-imsak artinya adalah menahan diri dalam bahasa menahan diri di sini bersifat atau tidak berkaitan dengan sesuatu yang khusus. Namun menahan diri dari segala sesuatu yang sebenarnya diinginkan oleh dirinya. Dan dalam syariat atau secara syar'i asyam maknanya adalah al-imsaku 'anil ta'ami wasyarabi wal wiqa'i bi niyatin khalisah lillah. Yaitu menahan diri dari makanan, dan minuman dan juga jima atau bersetubuh dengan niat yang tulus kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa juga dibilang al-imsak anil muftirati biniyatin hmm? min syakhsin makhsusin fi waqtin makhsus yaitu menahan diri dari segala sesuatu atau apapun sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa batalnya ia dengan niat tertentu di, uh, yang dilakukan oleh orang tertentu yaitu orang yang balik yang berakal dan yang tidak dalam keadaan tidak wajib puasa fi waktin maksus di waktu yang tertentu yaitu waktu ya waktu bulan Ramadan lima fihi zakatul nafs wa taharatiha وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة dan dalam puasa Ramadan atau puasa secara umum itu terkandung di dalamnya penyucian jiwa pembersihannya na'am dari kotoran-kotoran atau campuran-campuran yang buruk dan akhlak yang tercela wa dzakara annahu كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم. dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam ayat ini sebagaimana Allah Ar-Rahman Ar-Rahim telah mewajibkan telah mewajibat telah mewajibkan kepada mereka yaitu kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sesungguhnya atau ketahuilah manusia atau orang-orang yang beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah mewajibkan juga atas kaum mukminin dari umat-umat sebelum kamu. Falahum fihi uswah. Nah, jadi orang mukminin, orang-orang mukmin dari umat sebelum kamu itu adalah uswah bagi kalian. Yaitu penuntun bagi kalian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau syaa'a Allah la ja'alakum ummatan wahidah, walakin liyabluwakum walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat." Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di setiap kalian kami telah memberikan atau menciptakan syir'ah semacam syariat, petunjuk, wa minhaja dan jalan yang lurus atau jalan yang terang. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahida. Dan jikalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka dia akan menjadikan kalian itu umat yang satu dan bersatu. Walakin liyabluwakum fi ma'atakum. Namun Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kalian atas apa yang telah ia berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat. Maka saling berlombalah dalam kebaikan. Dan manfaat dari saum adalah Al-Allamah Ibn Kathir menyebutkan li'anna as-sawma fihi tazkiyatun lil badani wa limasalik limasalikish syaitan. Karena dalam saum itu, dalam puasa itu terdapat tazkiyah yang juga merupakan artinya adalah penyucian bagi badan dan ini bersifat fisik. Nah, bersifat fisik dan berkaitan dengan kesehatan. Wa tadyiqun limasalikis syaitan dan juga penyempitan bagi jalan-jalan masuknya syaitan ke dalam jiwa atau bahkan tubuh manusia. Walihada thabata fis sahihain. Dan telah tertetapkan karena ini dalam dua kitab sahih yaitu sahih Muslim, fon sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hmm. Wa man lam yastati' faalaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada syabab yaitu anak-anak muda yang memiliki kecukupan entah secara materi ataupun kesiapan batin untuk menikah maka hendaklah ia bersegera untuk menikah namun bagi yang belum memiliki kemampuan atau kecukupan secara materi ataupun kesiapan batin bahkan maka hendaklah ia saum berpuasa. Karena dengan saum itu dia bisa mengobati penyakit-penyakit hati dan juga menjadi penyempit bagi jalannya syaitan yang seringkali mengganggu fikiran manusia. Thumma bayana miqdar as-sawm. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan menyebutkan kadar saum wa annahu laisa fi kulli yaum dan bahwasanya berpuasa itu tidak di setiap hari. Tidak mungkin kita berpuasa di setiap hari. Bahkan puasa yang paling sering pun itu adalah puasa Daud yang mana puasa tersebut bertalian dan berselang-seling. Ah, Li alla yashukka 'an nufus fatad'ufu 'an hamlihi wa adaih. Karena dengan jika atau jika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa di tiap hari maka itu akan membebani dan memberatkan jiwa-jiwa manusia dan disebabkan itu maka jiwa manusia akan menjadi lemah karena terbebani oleh puasa di setiap hari bal fi ayyamin ma'dudah Bahkan dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menentukan kewajiban puasa di hari-hari tertentu. Wa qad kana hadza fi ibtida'il Islam yasumuna min kulli syahr thalathati ayyam. Dan di awal-awal kemunculan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Para sahabat mereka berpuasa di setiap bulan selama tiga hari. Thumma nasakha dhalika bisawmi syahri Ramadan. Kemudian hal tersebut atau syariat tersebut yaitu puasa tiga hari di setiap bulan telah Allah Subhanahu wa taala hapuskan dengan apa? Dihapuskan dan diganti dengan puasa di bulan Ramadan. Wa qad ruwiya anna siyama kana awalan kama kana alaihi al-umam qablana. Min kulli syahr thalathati ayyam. Dan telah diriwayatkan bahwasanya dahulu itu puasa sudah ada di umat-umat sebelum kita puasa itu sudah disyariatkan di setiap bulan selama apa? Sepanjang tiga hari. Dan riwayat ini adalah riwayat dari Mu'adh. Dari para sahabat Mu'adh bin Jabal dan juga Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, atau Qatadah dan ini atau bukan termasuk sahabat. Qatadah Abdullah bin Muzahib. Dan ada tambahan lam yazal hadza لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان Dan syariat ini yaitu puasa tiga hari setiap bulan itu masih menjadi syariat dari Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam. Hingga kapan? Hingga Allah Subhanahu wa taala menghapusnya dan menggantinya dengan puasa di bulan Ramadan. Dan di sini kita mendapatkan faedah dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan juga dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang panjang ada kami kutip kalimat siyamu ramadan katabahullahu alal umami qablakum. 'alal umami qablikum. Puasa Ramadan telah Allah Subhanahu wa taala catat atau tulis atau wajibkan atas umat-umat sebelum kalian. Jika kita melihat atau memandang dan meninjau kata umam di sini itu adalah jamak bagi ummah yang bermakna bahwasanya tidak hanya satu umat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya puasa Ramadan yaitu bukan hanya satu umat sebelum kita namun justru ada beberapa umat yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasnya puasa Ramadan Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum tattaqun yaitu agar kalian bertakwa dan ini adalah salah satu fadilah dan faidah dari as-saum. Ayat selanjutnya فمن كان مري فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Maka jika di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan nah, lalu ia berbuka maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang telah ia tinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Saya ulangi lagi, faman kana minkum maridon. Maka barang siapa yang di antara kalian ada yang sakit au ala safarin atau dalam perjalanan lalu dia berbuka karena apa? Karena dia dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan fa'iddatum min ayyamin ukhor maka wajib baginya berpuasa berpuasa sebanyak hari yang telah ia tinggalkan kapan ia berpuasa pada hari-hari yang lain di di lain hari selain bulan Ramadan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala berkata dalam tafsirnya, dalam kitab tafsirnya, thumma bayyana hukma siyam 'ala ma kana 'alaihi al-amr fi ibtida'il Islam." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hukum berpuasa atas orang-orang yang berada di awal-awal atau permulaan agama Islam, yaitu agama yang dibawa dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahwasanya orang-orang yang dalam keadaan sakit dan juga orang yang dalam safar. Mereka tidak berpuasa atau diperbolehkan untuk berbuka karena keadaan tersebut dan juga karena dalam keadaan tersebut terdapat masyakoh atau kesulitan nah, dan kekerasan atau keberatan bal yuftirani wa yaqdiyani bi'iddatin dzalika min ayyamin ukhar. Nah, lalu ia berbuka dan mengganti puasa tersebut di hari-hari lainnya di luar bulan Ramadan. Wa amma sahih al-muqim alladhi yutiq afwan. Jadi di uh, di ayat ini, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mentakhir atau tidak memberi pilihan. Namun bagi kalian kalau misalnya sedang sakit dan juga sedang safar, maka berbukalah kalian, tidak usah berpuasa. Nah, adapun jika dia tidak dalam keadaan sakit, yang dijabarkan oleh Imam Ibn Kathir wa amma sahih al-muqim alladhi yutiqu siyam faqad kana mukhayyaran as siyami wa baina al-it'am in syaa'a sama wa in syaa'a aftar wa at'ama an kulli yawmin miskina fa in at'ama akthar min miskinin an kulli yawm fa huwa khair wa in sama huwa afdal min al-it'am Adapun kata Imam Ibn Kathir, orang yang sehat dan orang yang sedang bertempat tinggal pada masa itu yaitu di awal Islam yang sedang bermukim yang mana mereka mampu untuk saum maka mereka diberi pilihan antara berpuasa ataupun memberi makan. Jadi pada awal permulaan Islam para sahabat itu mereka diberi pilihan. Kalian ingin berpuasa atau memberi makan. Nah, ini adalah wajib mukhayyar, yaitu wajib yang pilih yang bisa dipilih salah satu di antara hal-hal yang diwajibkan. Jadi mau saum atau mau itaam. Saum adalah berpuasa, itaam adalah memberi makan. Insya Allah wa insya aftar. Jika ia ingin maka boleh baginya untuk memilih berpuasa. Dan jika ia ingin atau lebih memilih untuk tidak berpuasa, maka dia diwajibkan untuk memberi makan di setiap hari seorang yang miskin. Dan jika dia telah memberi makan lebih dari satu orang miskin saja di setiap hari, maka itu lebih baik. Namun yang lebih baik adalah agar ia berpuasa karena berpuasa di zaman tersebut atau disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada masa itu lebih baik daripada memberi makan. Ini adalah perkataan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Tawus, Muqatil bin Hibban dan selain mereka dari kaum atau dari salaf rahimahullah rahimahumullahu taala. Dan karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Tentu saja di sini berpuasa lebih baik bagi bagi apa? Bagi memberi makan. Naam. Wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya yaitu orang-orang yang tidak berpuasa <clears throat> membayar fidyah. Apa bayaran fidyahnya? Yaitu memberi makan seorang yang miskin. Fidyatun ta'amu miskin Fidyahnya berupa apa? Ta'amu miskin, yaitu memberi makan orang yang miskin. <clears throat> Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik bagi dia. Fahuwa khairul lah. Wa antasumu khairul lakum. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun jika kalian mengetahui maka di sini seperti yang telah saya jabarkan tadi dan ala eh, Al-Alama Ibnu Katsir yang telah beliau tulis di dalam kitab tafsirnya itu sudah menjelaskan makna ayat yang baru saja saya baca. Jadi ini adalah hukum berpuasa di awal atau permulaan munculnya agama Islam. Dan itu ah, dan hal ini sudah dinasah dan tidak boleh diikuti oleh siapapun dari kaum muslimin di zaman sekarang. Karena apa? Karena telah dihapus dan telah diganti dengan saum Ramadan. Dan saum tersebut bukanlah saum yang mukhayyar atau bukanlah kewajiban yang mukhayyar. Bukanlah kewajiban yang bisa dipilih. Jika ingin, maka kamu boleh tinggalkan dan memilih kewajiban lain. Tidak. Namun puasa Ramadan adalah puasa wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai mencapai akil balik, waras dan tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan keburukan jika ia berpuasa ataupun tidak dalam keadaan safar selama safar tersebut tidak di dalam safar atas nama kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Dan di sini kemudian setelah ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, yaitu ayam ma'dudat. Itu beberapa hari itu ditentukan yang dimaksud adalah di bulan Ramadan. Bulan yaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi quran Nah, sekarang diturunkannya Al-Qur'an untuk apa? Apa faedah dari uh, turunnya Al-Qur'an? Hudallin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan yaitu huda. Huda adalah petunjuk bagi siapa? Bagi Anas. Nas adalah manusia. Dan nas di sini, anas di sini mencakup segala jenis manusia. Jadi mencakup seluruh manusia. Petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran di sini bukan hanya petunjuk bagi kaum muslimin. Namun justru petunjuk bagi setiap manusia. Dan tentu saja juga untuk kaum jin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Dan untuk menyembah Allah subhanahu wa ta'ala memerlukan syariat dan ketentuan juga aturan dan batasan. Dan syariat, ketentuan, aturan, dan batasan tersebut tidak mungkin didapat dari akal semata. Jadi harus didapat dari wahyu. Dan wahyu itu Allah Subhanahu wa taala sematkan atau turunkan pada orang yang telah Allah pilih Allah Allah Subhanahu wa taala pilih dari manusia untuk menjelaskan dan menyampaikan kepada manusia bahwasanya itu adalah syariat, ketentuan dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan dalam menjalani kehidupan. Hudal linnas yaitu petunjuk bagi manusia wa bayyinatim minal huda wal furqan dan bayinat bayinat adalah penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan juga al furqan pembeda pembeda apa pembeda antara yang benar dan yang batil jadi Al-Qur'an juga merupakan al-furqan yaitu yang membedakan antara yang hak dan yang batil jika seseorang ingin membedakan yang hak dan yang batil dalam kehidupan ini, maka sewajarnya atau seharusnya ia memandang perbedaan atau ya pembagian tersebut dengan Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Jadi tidak dengan akal semata karena akal manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda kadar, berbeda kualitas. Dan juga akal manusia antara akal wanita dan pria sebenarnya lebih condong berbeda. Itu belum lagi ditambah dengan perbedaan tiap akal dari setiap individu. Maka jika terjadi ikhtilaf di antara para manusia dengan akal dan pendapat mereka, itu disebabkan karena pemahaman manusia yang begitu kurang. Di sini terdapat hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan ikhtilaf dan perbedaan dalam urusan atau dalam pemikiran manusia itu agar manusia cepat sadar bahwasanya mereka itu diciptakan dengan kekurangan. Namun Allah Subhanahu wa taala tentu saja menciptakan manusia dengan sempurna dan dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Namun di balik di balik itu Allah Subhanahu wa taala menanamkan hikmah dari setiap kehidupan manusia bahwasanya manusia memiliki kekurangan dan tidak ada dari manusia yang tidak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, jika terjadi perbedaan, ikhtilaf, tanazu' dan peperangan, maka kita wajib untuk mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan cara membuka kembali kitab Allah Subhanahu wa taala dan menelaah kembali kitab Allah Subhanahu wa taala juga berusaha untuk membuka lembaran-lembaran hadis. Dan disinilah keagungan umat Islam. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman kana maridan فمن كان ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر dan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman <clears throat> Yang artinya karena itu Barang siapa di antara yang di antara kamu hadir, faman kana minkum maridun aw ala safarin di tempat tinggalnya di bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain yaitu di hari selain bulan Ramadan. Uh, di sini sebenarnya ada kemiripan dan persamaan antara syariat Eh, di bulan Ramadan dan syariat sebelumnya. Karena bagi orang yang tidak berpuasa disebabkan oleh disebabkan udzur entah itu sakit ataupun dalam keadaan safar maka ia diperbolehkan untuk berbuka namun dia diwajibkan baginya untuk mengkodok puasa yaitu mengkodok hari-hari yang telah ia tinggalkan pada hari-hari lain di bulan selain Ramadan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki bagi kalian itu, hmm, menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah Sang Rahman dan Sang Rahim tidak menghendaki kesukaran bagimu. Adapun kesukaran-kesukaran yang atau musibah-musibah yang Eh, terjadi di dunia maka itu semuanya adalah sunan sunnah kauniyah <clears throat> yaitu semua adalah sunnah atau cara Allah Subhanahu wa taala untuk menerapkan hikmahnya di dalam kehidupan duniawi. Karena merupakan tabiat dunia, tabiat atau tabiat dunia adalah musibah dan ibtila dan ujian. Tidak ada seseorang yang akan luput dari kesalahan dan juga dari ujian. Setiap orang akan Allah Subhanahu wa taala beri ujian baginya untuk apa? Untuk mengetahui untuk mengetahui apa? Mengetahui dari kalian siapa di antara kalian yang sabar dan tetap beramal meskipun di dalam badai cobaan. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan bagi kalian maut kematian wal hayat dan juga kehidupan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala untuk menguji kalian Siapakah di antara kalian yang ahsanu amala yang lebih baik amalannya, yang lebih berkualitas amalannya, bukan yang lebih banyak, namun yang lebih berkualitas. Karena percuma jika amalan itu banyak, namun amalannya tidak berkualitas, seperti amalan-amalan yang didasari oleh penyakit ria ataupun sum'ah ataupun ujub, dan juga amalan-amalan yang tidak sesuai dengan uh, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amalan-amalan bid'ah. Itu semua tidak termasuk amalan yang berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fitnah dan juga ibtila yaitu ujian, imtihan, ikhtibar dalam dunia ini semua itu Allah Subhanahu wa taala catat dalam setiap kehidupan atau setiap lembaran hayat manusia untuk apa? Untuk mengetahui apakah dengan ujian tersebut manusia justru atau orang tersebut justru akan semakin beriman ataupun justru akan justru akan menjadi kufur terhadapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran secara kontinu di saat kita tertimpa musibah, ujian, kesulitan, pahit, sakit dan juga kekerasan hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketabahan dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan beban pada kaum muslimin dan mengenyahkan penyakit-penyakit yang menimpa kaum muslimin juga membantu kaum muslimin yang sedang dalam kesulitan hidup entah karena sakit entah karena penyiksaan musuh dan sebagainya dan jangan lupa untuk berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulangi lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. A'inni bantulah saya ala Allahumma a'inni ala zikrika bantulah saya dalam mengingatmu wa syukrika dan dalam bersyukur kepadamu ya Allah bantulah kami dalam mengingat mengingat mengingatmu wa syukrika dan dalam mensyukuri segala rahmat yang telah Engkau curahkan pada kami wa husni ibadatik dan <clears throat> beribadah dan penyembahan terhadapmu yang baik maka di sini di dalam doa ini Ya semoga kita selalu ingat pada doa ini Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Ya Allah <clears throat> Bantulah aku Dalam bersyukur kepadamu Dalam berzikir atau mengingat padamu Dan dalam mensyukuri segala kenikmatan yang telah engkau berikan Wa husni ibadatik Dan dalam ibadah yang baik yaitu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhlasnya atau karena mutabaah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ketika mereka beberapa ulama yang pernah saya dengar saya baca catatan dari mereka <clears throat> dalam tolabul ilm, dalam mencari ilmu mereka seringkali berdoa dengan doa ini yaitu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku dalam mengingatmu, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika dan dalam mensyukurimu, wa husni ibadatik dan dalam ibadah ke kepadamu dengan ibadah yang baik. <clears throat> Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi manusia yaitu bagi kaum muslimin secara khusus dan tidak menghendaki kesukaran bagi kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keadaan kita dalam kubur dan juga mengenyahkan segala kesulitan kita dalam kubur. Dan jangan lupa untuk membaca surat Al-Mulk tiap hari terkhusus sebelum tidur atau di malam hari. Karena surat Al-Mulk ada surat Al-Munjiyah. Disebut oleh beberapa ulama bahwasanya surat Al-Mulk adalah surat yang menyelamatkan orang atau pembacanya dari azab kubur dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari azabnya. Allahumma amin. walitukmilul iddata walitukab walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun dan hendaklah kalian mengagungkan atau afan dan hendaklah kalian melengkapi iddah bilangan walitukabbirullaha ala ma hadakum dan hendaklah kalian bertakbir yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala Disebabkan apa? Disebabkan Allah Subhanahu wa taala telah memberi kamu atau memberi kalian petunjuk la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur. Kemudian telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya e, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadatu an la syahadati an la ilaha illallah" wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Islam itu dibina. Apa arti bina? Bina artinya adalah membangun. Jadi bina itu artinya adalah membangun. Kalau kita membina keluarga artinya kita sedang <coughs> membangun keluarga. Kalau kita membina masyarakat artinya kita sedang membangun masyarakat. Jadi Islam itu dibina atau dibangun berdasarkan apa? Berdasarkan lima dasar atau lima hal. Yang pertama adalah syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Yang pertama adalah ucapan lisan syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dan tentu saja ucapan lisan ini harus disertai dengan keyakinan, tidak hanya sebatas ucapan di lisan. Karena kaum munafikin mereka juga mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah namun sejatinya mereka mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada pencipta syariat Allah Subhanahu wa taala itu mensyariatkan mereka mengingkari karena dalam diri mereka dalam hati mereka tertera penyakit munafik tertera penyakit nifak yang mana mereka dalam lisan berucap seperti ini namun di hatinya berucap sebaliknya wa anna Muhammadan Rasulullah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk menjelaskan, menyampaikan dan menerangkan kepada umat <clears throat> kepada umat manusia satu jalan lurus menuju rahmatnya yaitu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis dan yang kedua adalah menunaikan salat. Jadi jangan sekedar syahadat. Setelah syahadat wajib atas kalian untuk menunaikan solat. Bagaimana jika seseorang sudah bersyahadat dan dia tidak menunaikan solat? Itu ada hukum tersendiri. Jika ia tidak pernah menunaikan solat, maka ia tidak atau bukan seorang muslim. Maka ia tetap menjadi seorang yang kafir. Jadi meskipun ia seorang mu'allaf, dia bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Namun setelah seminggu ia enggan menunaikan solat padahal sudah diterangkan padanya kewajiban solat dan dia sudah mengetahui bahwasanya solat itu wajib dalam Islam. Namun ia tidak pernah mau solat maka ia bukanlah seorang yang muslim. Begitu juga dengan seorang muslim jika ia solat afwan jika ia tidak pernah solat lima waktu meskipun ia solat di solat Idul Fitri atau Id al-Adha, ia tetap bukan seorang muslim karena ia meninggalkan solat secara mutlak. Adapun jika orang yang solatnya bolong-bolong, terkadang solat terkadang tidak, maka wallahu a'lam itu ada perincian hukum tersendiri dan yang lebih berpotensi baginya adalah ia bisa saja keluar dari lingkaran Islam disebabkan tidak lengkapnya solat dan peremehannya terhadap solat. Adapun bagi siapa orang yang tidak menunaikan solat karena ia tidak meyakini kewajiban solat, maka ia telah kafir. Terlebih di negara Indonesia ini, yang mana semua orang, bahkan orang kafir sekalipun, telah mengetahui dan mengakui bahwasannya solat lima waktu itu wajib bagi umat Islam. Namun bagi orang yang mengaku beragama Islam, dan dia mengatakan bahwa saya salat itu tidak wajib, maka ia telah kafir. naudzubillahi min dzalik. Wa ita'iz zakah dan juga menunaikan zakat. Dan dalam zakat terdapat banyak sekali faedah, hikmah dan rahmah bagi umat manusia. Wa hajjil bait dan juga berhaji ke Baitullah dan dalam riwayat lain berhaji ke Baitullah bagi siapapun yang mampu dalam melakukan perjalanannya entah disebabkan eh, entah diberi kemampuan secara finansial ataupun dengan kendaraan. Wasaumi Ramadan dan juga puasa pada bulan Ramadan. Dan juga puasa merupakan ijma atau kesepakatan ulama, kesepakatan umat Islam. <clears throat> Syekh Abdul Azim Al-Badawi berkata, "Wa ajma'atil ummah ala wujubi siyami Ramadan wa annahu ahad wa annahu ahadu arkanil Islam allati 'ullimat min ad-din bid-darurah allati 'ullimat min ad-din bid-darurah wa anna munkirahu kafirun murtadun 'anil Islam dan umat muslimin telah bersepakat atas kewajiban berpuasa Ramadan dan bahwasanya puasa Ramadan itu adalah salah satu dari rukun-rukun Islam. Yang mana rukun-rukun Islam tersebut itu diketahui oleh siapapun dari manusia atau dari seorang muslim diketahui termasuk bagian dari agama yang wajib dan rukun-rukun tersebut pengetahuannya bersifat dororoh. Ya ini jika ya ini setiap orang pasti mengetahuinya dan bahwasanya munkir orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan itu adalah kafirun murtadun 'anil Islam maka ia telah kafir dan telah murtad dari agama Islam wal billah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi kita dalam cahaya hidayah dan selalu memberikan kita pemahaman yang sahih atas dalam agama ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan dan merapatkan juga mempersatukan barisan kaum muslimin <clears throat> setelah berpecah-pecahnya mereka dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat entah mereka dalam entah mereka entah mereka yang sudah telah meninggalkan kita ataupun yang masih hidup dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkaya kaum muslimin dengan ilmu yang bermanfaat agar mereka dapat menjalani hidup mereka dengan damai, tenang sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan semoga kita semua akan bertemu dan dikumpulkan di suatu hari nanti dalam kebaikan.